Kenapa baris duduknya ini? Kenapa baris duduk? Bawa anak. capek punggungnya boleh bawa kursi kalau di Yaman ada kursi yang bisa di lipat untuk duduk nggak apa-apa atau pakai habuah habuah itu kain yang melingkar yang biasanya untuk dilingkarkan di badan gitu jadi bisa tertahan punggungnya di Yaman banyak ya, alat-alat ya, alat -alat untuk majelis duduk. Baik. Insya Allah kita akan lanjut karena tinggal beberapa lembar dari kitab Tauhid yang kita ambil dari syarah lanjutan yang sudah disampaikan pada awal-awal ini yang jadi dan kitab tauhid ini modal utama ya kita menyelesaikan kitab tauhid dari awal sampai akhir ini modal seorang muslim khusus seseorang baru dikatakan muslim kalau tauhidnya sempurna tauhid pengesaan dia penghambaan dia pengibadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar apa sempurna baru dikatakan seorang muslim. Nah, karena maksud daripada kalimat aslama adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan sempurna. Jadi orang untuk mencapai tingkatan muslim ini memang harus benar-benar didasari dengan sebuah akidah, didasari dengan sebuah ilmu Baik. Sebagaimana kisah yang kita dengar yang pada waktu itu kita masih juga duduk belajar yang menyelesaikan kitab tauhid ada salah seorang mudaris yang mereka cerita ada seorang syekh yang dia mengajarkan kitab tauhid kepada murid-muridnya kemudian ya selesailah kitab ini diajarkan kepada murid-muridnya dan bahkan sebagian mereka mampu menjawab soal-soal yang diajukan oleh syekh, oleh gurunya. Dan gembiralah guru ini dengan apa yang didapatkan dari murid-murid tadi. Tetapi ada imtihan, latihan yang khusus daripada itu. Jadi mereka diuji, dites apakah tauhid yang mereka miliki sudah benar-benar ada dalam dirinya, sudah tumbuh dalam hatinya atau sekedar lisan. Ya, sekedar akuan. Maka mereka diuji untuk tinggal di rumah kosong, ya, rumah tua yang terkenal dengan rumah yang angker. Maka satu persatu mereka disuruh untuk menginap, disuruh untuk terjun, duduk maka larilah sebagian murid tadi tinggal beberapa orang yang mereka mampu untuk melanjutkan perintah syekhnya tadi kemudian esok harinya dikumpulkan dan mengatakan ternyata sebagian kalian belum lulus ya sebagian kalian ini belum lulus belajar kitab tauhid walaupun sudah selesai apa kitabnya sudah sering mendengar karena kebanyakan kita khususnya dengan yang namanya ilmu itu bosan ya berbeda dengan yang namanya uang ilmu itu kalau kita dengar setiap hari ya bosanlah paling itu lagi yang dibahas ya, padahal belas hafal juga tidak paham juga tidak amalan wala syai tidak sama sekali beramal tetapi ketika mendengar hadis apalagi kalau sudah sudah dia hafal ah hadisnya sudah gampang saya hafal ya bosan ini jiwa manusia ini berbeda dengan dunia Ya, berbeda dengan harta. Harta itu walaupun tiap hari kita dapat, tiap hari, tiap menit, tiap detik kita dapat nggak pernah bosan. Nah ini bedanya apa antara enam <clears throat> syahwat dunia dengan syahwat akhirat. Kalau syahwat akhirat ini menjemukan. Mudah seseorang terkena penyakit jenuh. Ya, dengan apa? Akhirat. Beda dengan dunia. Dunia ini tiap hari datang sama dan bahkan lebih jelek. Ya, tetap nikmat rasanya uang ratusan ribu yang pertama ya baru baru dia ambil dari ATM misalkan ya sedetik kemudian dia terima uang puluhan ribu yang sudah kucel ya masih dia kantongi ya, bahkan receh 500 pun masih lumayan tidak kemudian lah bosen 500 lah bosen ratusan ribu lagi enggak ya ini bedanya apa dunia dengan akhirat maka berhati-hati Nah, <clears throat> maka apa? Berhati-hati dari sifat-sifat ya, yang tercela. Kita nggak merasa diri kita maksum. Ya, Ana berkata seperti ini bukan berarti Ana selamat. Ya, tapi tetapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau seandainya orang yang berilmu saja mereka masih khawatir tidak selamat, terlebih kita siapa kita, ya, seberapa besar ilmu kita, ya, seberapa banyak hafalan yang sudah kita miliki sudah berapa banyak pemahaman yang sudah kita dapat ya <clears throat> maka seseorang yang senantiasa merasa dirinya kurang dialah orang yang sempurna berbeda dengan orang yang merasa dirinya sempurna dialah sejatinya orang yang kurang kenapa demikian dari sisi logika kalau orang yang merasa kurang itu pasti akan mencari tambahan saya masih bodoh saya perlu ilmu dia akan menuntut dia akan mencari tapi kalau dia sudah merasa ngerti ya merasa paham ya, itu sudah nggak mau buat apa saya mencari ilmu saya sudah ngerti ya akhirnya apa terhalangi dia dari apa kebaikan-kebaikan maka barang siapa yang memiliki jiwa yang merasa dirinya itu bodoh Maka itulah orang yang pandai Orang yang naam diberikan petunjuk oleh Allah Tetapi barang siapa yang memiliki jiwa bahwasanya dia sudah merasa ngerti merasa berilmu, makalah cukup dikatakan seorang yang bodoh. Kalau orang yang berilmu semakin tahu kadar diri, semakin merasa dia itu apa? bodoh. Maka disebutkan dalam sebuah kitab, ya kalau tidak salah Hilyah Thalabul Ilmi atau Adab Thalabul Ilmi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seorang yang mencari ilmu itu punya martabat. Ya, punya proses, punya jenjang. Martabat yang pertama ya akan menyelipu, menyelimuti jiwanya al-kibru sombong ketika sudah selesai satu kita ya sudah merasa tahu beberapa ayat terjemahnya pemahamannya dia sombong ya dia merasa dia sudah memiliki sesuatu ini marhalah pertama ya dia sudah pernah mondok dia sudah orang lama misalkan marhalah pertama dia sombong dan meremehkan ilmu yang merasa dirinya sudah berilmu kalau dia dalam marhalah ini kalah, maka dia akan terjatuh. Ya, dan keilmuannya tidak akan meningkat. Kecuali apa? Rasa sombong dan juga ujub pada dirinya. Kalau dia mampu melewati ya, marhalah yang pertama ini dia akan naik kepada marhalah yang kedua. Apa marhalah yang kedua? Semakin dia berilmu, semakin dia memahami, semakin dia tahu, maka akan mencapai tingkat tawabuk Dia bisa apa? Mampu menguasai diri dan mampu merendahkan diri dan hatinya, rendah diri. Ya, tidak menganggap orang lain kecil, tidak merasa dirinya itu besar. Ya tawabu Baru tingkat yang kedua ini. Ya, tingkatan yang sangat tinggi dan berat untuk kita miliki. Ya, kebanyakan kita mayoritas pelabun ilmi yaitu pada marhalah pertama sudah jatuh. Ketika dia sudah merasa dia sudah punya ilmu, merasa sudah selesai kitab ini, merasa sudah selesai kitab itu, tidak belajar, kemudian mulai menulis bantahan-bantahan, mulai menyaingi ucapan-ucapan para ulama, mulai membuat makalah-makalah, mulai menerjemahkan kitab-kitab seakan-akan dengan hanya menerjemahkan sudah jadi alim. Ya, orang yang hanya menerjemahkan belum dikatakan alim. Ya, bisa menerjemahkan kitab fulani, syekh fulani, wah berarti ini seorang yang alim belum tentu ya hmm. kalau sekedar dikatakan menerjemahkan itu alim bisa berbahasa Arab itu alim anak-anak kecil orang Yaman orang Arab orang Madinah dan Jaziratul Arab mereka itu orang-orang yang dikatakan ulama ya Toi, jadi sekedar mutarjim mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa-bahasa ya ajami yang lain asing yang lain belum dikatakan seorang yang alim Nah, karena seorang yang alim itu seorang yang faqih, dia itu pandai menempatkan sesuatu. Tahu bagaimana cara berbuat. Tahu bagaimana dia berkata. Nah, marhalah yang seperti ini yang harus kita miliki. Nah, marhalah yang seperti ini yang harus kita kuasai. Nah, sehingga kita punya fikih karena fikih tidak hanya dalam fikih ibadah, kalau dalam sholat saja banyak yang harus kita miliki Bagaimana kalau salah kita membenarkan Bagaimana kalau kita jadi imam kemudian lupa? Bagaimana kalau kita jadi imam kemudian kita batal? Nah, ini adalah masalah-masalah dalam ibadah saja setiap hari kita lakukan terkadang kita belum paham. Apalagi terhadap masalah-masalah yang membutuhkan ya kefakihan, kejelian dalam menilai, kejelian dalam bertindak. Ya, semuanya butuh jatuh, bangun, salah, benar ini biasa. Ya. Seorang yang berilmu mereka salah, ini wajar saling membantah satu dengan yang lainnya ini wajar Syekh Fulan membantah Syekh Fulan ini wajar ya bukan kemudian yang dibantah kemudian rendah yang membantah kemudian tinggi kedudukannya tidak ya rudud ilmiah saling bantah membantah dengan ilmu ini merupakan dakwah salaf kebiasaan para salaf ya yang salah diingatkan ya disertai padanya hujah ya dengan nasihat-nasihat yang mulia ini adalah uslub dakwah para anbiya, para rasul dan juga para salafun saleh tentunya dengan menjaga ya ucapan-ucapan yang bagus. Ya, kekurangan kita ya khususnya karena memang komunitas ya ikhwah komunitas khususnya ya pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka belajar sunnah mereka tidak berkumpul dengan orang-orang tua kumpulan mereka semuanya muda Nah, sehingga kurang memperhatikan bagaimana cara bertutur kata yang baik. Ya, terkadang ucapan kita yang kita anggap di antara kita itu biasa, kalau kita ucapkan kepada orang lain selain kita itu merupakan perkara yang besar. Ya, merupakan perkara yang besar, merupakan perkara yang menyakitkan. Maka oleh karena itu termasuk fakihnya seseorang melihat siapakah orang yang dihadapannya, Ya, kalimunas bima ya'rifun anzilun nasa manazilahum bicara pada, pada manusia dengan apa yang mereka tahu saja. Ya, dengan ucapan-ucapan yang mulia, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, kemudian dudukkan mereka sesuai dengan tempat-tempatnya. Kita bicara sama siapa? Kalau kita bicara sama orang tua maka perbaiki bagaimana uslub kita. Ya, jangan disamakan. Mentang-mentang kita sudah paham dengan sunnah, jangan disamakan dengan orang yang tidak paham dengan dengan sunnah. Nah, <clears throat> Ini juga penting termasuk dari kiat-kiat atau cara seseorang dalam mengemban dakwah di dalam berdakwah kepada Allah sehingga apa ya komunitas sunnah itu tidak identik dengan apa namanya kekasaran tidak identik dengan apa nah, su'ul khuluk akhlak yang buruk Baik <clears throat> Beda ya muamalah dengan antar kita ya berbeda dengan muamalah dengan orang yang di luar kita maksudnya orang yang belum mengenal sunnah ini beda dan dibedakan termasuk daripada fikih dakwah ya ke fikih tata cara dalam berdakwah kepada apa manusia <coughs> Baik. <coughs> Maka Syekh tadi ketika pagi harinya mengumpulkan murid-murid yang lari tadi ketika di rumah kosong, sebagian mereka mengatakan di kuburan, kumpulkan kembali dan mengatakan ternyata kalian belum lulus. Ya, kita belajar lagi dari awal. Kitab tauhid kita pelajari dari awal. Ya, karena makna daripada belajar itu bukan menyelesaikan kitab, bukan sekedar pernah mendengar, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan dalam hati dan amalan kita uh, ini yang terpenting nah dan ilmu ini ilah di Allah maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang lama ya belum tentu menjamin demikian juga baru belum tentu ya, sesuai sesuai dengan usaha masing-masing bagaimana dia berdoa mengambil menuntut ya ilmu ataupun ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini karena ilmu din nggak seperti ilmu dunia. Baik, ini yang penting untuk kita ketahui. Belum tentu ya orang yang ketika dia sekolah umum juara satu terus nasional bahkan ketika dia menuntut ilmu agama juara satu belum tentu ya ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Bisa jadi orang yang tadinya bodoh ya, ketika belajar ilmu umum, tetapi ketika belajar ilmu agama sekali baca, sekali lihat dia langsung paham bisa. Taib. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandalkan kepandaian tidak cukup. Ya, az-zaka'u bila zaka' la yanfa' ya, kepandaian tanpa ketakwaan nggak akan bermanfaat. Baik, maka oleh karena itu kitab ini insya Allah kita selesaikan. Kemudian kita akan mengambil kitab yang sama tetapi syarah yang berbeda. Entah kita nanti akan masuk kepada Fatul Majid yang di sana lebih luas, lebih banyak keterangan-keterangan. Atau kalau tidak kita akan carikan kitab yang lain. Tapi insya Allah kita masuk. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wali muslimin an ibni Umar marfu'an. Yatfillahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khud thumma ya'khuduhunna biyadihi al-yumna thumma malik Sudah ya. Baik. <clears throat> ya sudah ini. Qala rahimahullah wa ruwiya an Ibni Abbasin qala mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kafir rahman illa ka khardalin fi yadi ahadikum. Diriwayatkan dari ucapan Ibn Abbas, beliau mengatakan, tidaklah tujuh lapis langit, tidak pula tujuh lapis bumi, bumi. Berada di tangan Allah, berada di genggaman Allah kecuali seperti biji yang ada pada salah seorang dari kalian. Ya, tangan salah seorang dari kalian. Ini perbandingan tentang betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya satu langit saja pandangan kita nggak mampu melingkupinya, bagaimana hmm. dengan tujuh langit? Ya, kalau seandainya ya, satu hamparan bumi mata kita nggak akan mampu memandang dari ujung ke ujung, bagaimana kalau seandainya tujuh lapis daripada bumi? Kalau seandainya dikumpulkan semuanya itu kemudian ditaruh di tangan Allah Subhanahu wa taala hanya seperti ya sebuah biji. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk kita bayangkan seberat besarnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah ya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharga di hadapan Allah. Ya, maka benarlah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma yu'ti kafir walau syurbatama." Kalau seandainya bumi dan isinya itu sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya ya walaupun satu seberat sayap sayapnya nyamuk maka nggak akan diberikan kepada mereka yang kafir walaupun satu tetes daripada air namun karena dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka diberikan kepada yang Allah cintai demikian pula diberikan kepada orang yang tidak Allah cintai Hal ini sebagai bentuk daripada apa? Tasliyah kepada hamba-hambanya yang mukminin muslimin bahwasanya dunia yang diberikan kepada seseorang bukan merupakan tanda kehormatan demikian juga terjegahnya dari seseorang bukan merupakan tanda kehinaan qala rahimahullah syarhul ijmali makna global yukhbiruna ibnu abbas radhiyallahu anhumah ini kalau suaranya masuk ke sebelah keras nggak? Hubungin besok dia. Kalau nggak dikecilin. Taib. <clears throat> ya kalau ndak ini aja. Kalau ndak yang belakang nggak kedengeran. Oh ya cukup, insyaallah. Baik. <clears throat> jangan sampai mengganggu baik sebenarnya ini cuman kalau mengganggu jadi tidak baik Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan kepada kita fi hadzal athar dalam asar. Jadi asar ini biasanya dipakai untuk kabar-kabar di semangat. Adapun kabar-kabar dari Rasul maka disebut dengan hadis. Kalau dari selain mereka maka cukup kaul atau akwal atau asar bisa dikatakan juga hadis, bisa juga dikatakan kaul sahabat, juga bisa dikatakan kaul yang lainnya. Tetapi indal ya ifrat ketika ditarangkan penyebutannya maka asar ini untuk kaulnya selain daripada ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan anna nisbat as samawati sab' wal ardina sab' ma azamihinna ila kafir rahman ka nisbatil khardali as-saghirah ila kafi ahadina. Sesungguhnya perbandingan tujuh langit dan tujuh lapis bumi, ya, lapis bumi bersamaan dengan besarnya mereka, langit begitu luas, bumi begitu sangat luas. Kalau seandainya dikumpulkan kemudian ditaruh ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala maka seperti permisalan biji yang kecil ditaruh di telapak tangan salah seorang kalian kata beliau wa dzalika tasbihun linisbati bin nisbah ini merupakan tasbih persamaan nisbah dengan nisbah kalau langit dinisbahkan kepada Allah seperti biji dinisbahkan di tangan kalian jadi langit yang ditaruh di tangan Allah dengan bumi itu seperti apa nisbah biji yang ditaruh di tangan kalian ya taib ya maka dikatakan wadhalika tasbihun linisbati binisbah ya taib nisbah langit dan bumi di tangan Allah seperti biji yang kecil yang ditaruh di tangan kalian walaysa tasbihan lil kaf bil kaf bukan penyerupaan tangan Allah dengan tangan kita ya berarti tangan Allah seperti tangan kita enggak tetapi sekedar nisbahnya ya tapi bukan penyerupaan tangannya Allah ya genggamannya Allah dengan genggaman kita makhluk toy <clears throat> lian Allah la isbihu sifatahu syai sesungguhnya Allah karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan sifat-sifatnya dengan sesuatu apapun kama la isbihu dzatuhu syai sebagaimana tidak ada yang menyerupai zatnya ya apapun laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir tidak ada yang serupa terhadap Allah ya dan Allah Maha mendengar lagi Maha apa melihat hanya nama saja yang sama hanya nama tapi sifatnya beda Allah bisa mendengar kita bisa mendengar namanya sama sama-sama mendengar tapi berbeda hakikatnya pendengaran kita terbatas adapun pendengaran Allah tidaklah terbatas qala al fawaid faedah yang ada dalam asar yang pertama anal arodina sabon jadi bumi itu ada tujuh lapis ya walaupun kita kenal dengan ilmu ya IPA geografis bumi itu bulat ya, seperti apa lapisan-lapisan bumi ini ya, kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting kita iman bumi itu tujuh lapis Hai Anabna Abbasin bahwasanya Ibn Abbas yuthbitul kaffa lillahi azza wa jal menetapkan ya, telapak tangan bagi Allah kaf kaf itu ini yang putih ini kulit yang putih yang ada di kepalan tangan namanya kaf ala wajhil la'ik bihi subhanah sesuai dengan ya bentuk yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya telapak tangan, kita juga punya telapak tangan telapak tangan kita sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan bentuk kita, telapak tangan Allah sesuai dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa, kalau kita belum bisa melihat Allah, maka kita pun nggak bisa mensifatkan bagaimana Allah. Yang penting kita ini. Nah, kita yakin Allah memiliki semuanya itu. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن ابن زيد حدثني أبي قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawati Samu fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fit tursh." Dari Ibnu Jarir, dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid Setelah mengabarkan bapakku kepadaku Nah, kalau pada masa itu banyak sekali ya riwayat anak dari bapak, anak dari kakek, masya Allah, semuanya soleh sekarang ini nggak bisa dipastikan. Bapaknya soleh, anaknya toleh. Bapaknya toleh, anaknya soleh. Nggak jelas. Nah, maka barang siapa yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi seorang yang hmm. soleh sama dengan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Doa orang soleh. tapi beliau mengatakan telah berkata rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tujuh lapis langit, ya tujuh lapis langit dibandingkan atau diletakkan pada kursi. Ya, kursi bentuk sebagian mengatakan kursi dalam hadis ini adalah mau diukodami ya azza wajal tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian meriwayatkan bahwasanya kursinya ini ada di hadapan apa? arsh. Dan ars sebagian mereka mengatakan adalah sarir. Seperti apa? Ranjang. Sebagian meriwayatkan mukobat yang apa di naungi oleh kubah. Sebagian mereka mengatakan cekung. Ya, yang jelas wallahu taala alam swab. Ini sekedar pendapat-pendapat. Adapun secara jelas mungkin ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, rahmat dan keutamaannya kita bisa melihat nanti pada hari kiamat seperti apa bentuk daripada kursi dan ya, arsh Allah subhanahu wa ta'ala jelas kursi itu adalah makhluk sendiri arsh juga makhluk sendiri keduanya berbeda Taib. <clears throat> ini kursinya Allah ya kalau seandainya dibandingkan dengan tujuh langit illa kadarahim kecuali seperti dirham-dirham kepingan-kepingan mata uang dirham sab'atin tujuh dirham ulkiyat fit yang dilemparkan ke dalam apa tameng turs itu tameng bahasa Indonesia-nya turs tameng disebutkan dalam ta'liq sabata fil marfu an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu inda Ibn Jarir wa ghairihi bil lafdin mas samawati sab' mas samawati sab' fil kursi ila ka khilqatin mulqah bi ardin falah Sebagian merebutkan menyebutkan riwayat yang lain tidaklah tujuh lapis langit kalau seandainya ditaruh di atas kursi kecuali seperti apa gelang sebagian mereka mengatakan gelang yang dilemparkan di apa namanya bumi kira-kira sebesar apa ini kursi kalau seandainya langit tujuh langit dan bumi di sambung-sambung sebagian mereka mengatakan ini langit sambung lagi langit sambung lagi langit sampai tujuh kemudian dilemparkan ke apa namanya kursi itu seperti apa gelang yang dilemparkan ke hamparan tanah menunjukkan tentang apa besarnya kursi kalau kursinya saja seperti ini besarnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, besarnya Allah Subhanahu wa taala ya, maka oleh karena itu hendaklah seorang menghadirkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala betapa kecilnya kita ini betapa nggak berartinya diri kita kalau seandainya hidup kita tidak diiringi dengan iman ya hidup kita nggak diiringi dengan Islam yang diiringi dengan amal soleh ya taib banyak kila wakol banyak fitan dunia syahwat Waqala Abu Dar radhiyallahu anhu sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mal kursiyyu fil arsi illa ka khilqatin min hadidin ulkiat baina dhahri falatin min al arq. Kemudian disebutkan oleh Abu Dar radhiyallahu taala anhu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tidaklah kursi dibandingkan dengan arsnya Allah kecuali seperti hilqah min hadidin cincin dari besi dilempar ke punggung tanah darat ya, misalnya ke tanah yang sifatnya terhampar ya, ini perbandingan dengan perbandingan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala maka arsh ini lebih besar daripada kursinya dan kursi lebih besar daripada tujuh lapis langit ketika disambung-sambungkan satu dengan yang lainnya. Masya Allah, makhluk Allah SWT bagaimana Allah? Kalau Allah mampu menciptakan ya makhluk sebesar ini, lantas seperti apakah keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ya subhanallahi na'am na'am ya, sabhan mu'azzaman lahu azza wa jal maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kita muliakan yang dimuliakan maha mulia dan maha tinggi dan maha besar ini baru ciptaan yang ya Allah subhanahu wa ta'ala miliki dari satu ciptaannya bagaimana malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap satu sayapnya bisa menutup ufuk barat dan ufuk timur bagaimana kalau 600 sayapnya dihamparkan semuanya nggak cukup dunia ini menunjukkan bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan juga Maha agung. Qala syarhul ijmalil haditsain yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli min min riwayat Ibnu Zaid wa riwayat Ibnu Abi Dzar anna Allah kursiyan anna lillahi kursiyan wa arsyan wa anna kullan minhuma 'azimun lakinil arsya a'zam al kursi wa dhalika anna al, anna nisbat nisbata samawati sab'a ila al-kursi ka nisbati sab'ati darahim ila tursin wa nisbatil kursi ila al-ars ka nisbati khilqatin ila falatin wa qad warada haditsun akhar dzakara fihi al-kursi wal ars ma'an wa qad warada an ibni Abbas anna al-kursiyya mawdi'u qadamir rahman wa al arsya la yuqaddiru qadrahu illa illallahu tabaraka wa ta'ala kata beliau Nabi mengabarkan dalam setiap riwayat dari Ibnu Zaid riwayat dari Abidhar Allah itu memiliki kursi kursi ini makhluk Demikian juga ars, ars juga makhluk yang di atasnya beliau apa Allah swt beristiwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa di atas arsnya tersebut Allah na'am beristiwa ya, menempatkan ya, mengatasi apa di atas istaqarra wartafa istaqarra menetapi dan tinggi bukan berarti istiwanya itu tidur Ya, seperti kita kalau di atas ranjang ya tidur, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah tidak tidur. Allah tidak lalai. Taib ini diantaranya memberikan faedah bahwasanya di sana ada sebagian ulama yang mengatakan kursi dengan ars itu sama. Ars ya kursi, kursi ya ars. Tetapi yang sahih kursi itu makhluk sendiri. <clears throat> Demikian juga ars itu makhluk sendiri. Wa arsuhu alal ma dan arsnya Allah di atas air. Baik. <clears throat> Kedua-duanya adalah makhluk yang besar, tetapi arus lebih besar daripada kursi. Yang disebutkan di sini nisbah tujuh lapis langit dengan kursi seperti nisbahnya tujuh keping dirham dengan apa e, tameng terus ini tameng yang melingkar yang dipakai untuk menahan pedang ketika berperang. Adapun perbandingan kursi dengan ars seperti perbandingan gelang yang dilemparkan ke dalam hamparan bumi lebih besar lagi dan datang hadis yang lain penyebutan kursi dan ars bersamaan dan telah datang dari riwayat Ibn Abbas bahwasanya kursi adalah tempat kedua kaki Allah Allah dan arsnya tidak bisa ditakdirkan tidak bisa dikira-kirakan seberapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-fawaidu al-awwal itsbatul kursi wal ars lillahi azza wa jal wa kulan jismun makhluk. Penetapan kursi dan ars milik Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya merupakan jismun jasad seperti kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk seperti kita. Bukan benda mati, makhluk tetapi ya, yang dibawa oleh para malaikat yang memiliki beberapa kawaim kursi memiliki kaki-kaki sebagian mengatakan kawaim ini kaki-kaki <clears throat> yang kedua darbul antar tidak <clears throat> kemudian yang kedua adalah mempermisalkan dengan contoh-contoh di dalam taklim di dalam pengajaran yang terkhusus adalah praktek khusus ya, praktek bagi mudaris atau bagi aba bagi kedua orang tua banyak meneladankan pada sang anak jadi kalau kita punya anak itu jangan banyak dimarahi tetapi banyak dicontohkan jangan banyak memerintah ya tetapi banyak apa mengajari ya, sehingga kalau kita banyak mengajari anak kita akan terdidik tapi kalau kita hanya banyak memerintah terkadang anak kita akan nah menafsirkan perintah kita dengan ya kehendaknya sendiri sehingga beda orang zaman sekarang kalau sama sama zaman dulu itu beda. Ya, kita ini yang masih punya bapak mungkin binisbah kepada anak kita kakek dulu kalau kita berbuat nakal kemudian tetangga kita mengatakan awas nanti kamu saya bilangin bapak bapakmu kita takut ya karena apa bapaknya selalu mengajarkan kepada hal-hal yang baik beda dengan anak sekarang ya kalau dibilangin awas nanti kamu saya bilangin abim bilangin aja Ya karena apa sama-sama anak sama bapaknya sama-sama nakal. Jadi anak nggak takut dengan bapaknya. Ya benda. Ini masih kita dengarin dulu. Ya kalau misalkan masih kecil nakal sama orang kemudian dia bilang nanti awas tak bilangin sama bapakmu. Kita takutnya masya Allah. Tapi kalau anak zaman sekarang dibilangin nanti tak bilangin sama abimu, tak bilangin sama umimu, boro-boro takut. Ya kenapa? Umi sama anaknya sama saja, nggak ada bedanya. Semuanya apa? Ya nakal semua jadi anak nggak merasa takut dengan kedua bapaknya. Taib. Ini menunjukkan kurang tegasnya seseorang di dalam mendidik. Ya tegas bukan berarti keras. Ya tegas bukan berarti apa? Harus banyak marah, banyak perintah, tetapi banyak mencontohkan walaupun apa namanya belum <clears throat> ya se apa rajin atau kuat yang semestinya, tetapi berusaha tapi paling tidak mengarahkan. Nah, seperti itu. Di antaranya banyak memberikan apa namanya permisalan-permisalan. Misalkan kita mendidik seorang pendidik banyak memberikan permisalan. Nah, kita seorang pengajar itu harus 10 kali lipat lebih pintar dari orang yang kita didik. Ya, seorang guru itu harus lebih pintar 10 kali lipat di antara dari yang kita didik. Nah, karena ketika dia memberikan pelajaran harus pandai menguasai dulu pelajaran ini baru dia akan bisa misalnya misalkan. Kalau dia belum menguasai suatu pelajaran dia juga bingung. Ya, maka seseorang itu sebelum memberikan materi dia kuasai dulu dengan benar materi tadi apa ya yang menjadi apa eh, <clears throat> istilahnya yang berhubungan dengan pelajaran tadi dia kuasai berusaha di, untuk dia pelajari ya, sehingga dia mampu untuk mempermisalkan apa namanya dengan misal-misal yang bisa untuk memahamkan sebuah teori apa ilmu yang tidak dia sampaikan tadi termasuk uslub dalam pengajaran termasuk uslub dalam penyampaian apalagi kalau anak-anak banyak teori itu nggak akan masuk ya TK kemudian selebihnya apa jenjang SD lah SD ke bawah itu kalau banyak teori nggak akan masuk banyak teori nggak akan apa masuk nggak paham jangankan mereka kita saya sudah besar ini kalau hanya teori nggak akan masuk ini kalau nggak banyak dimisalkan nggak paham paham nggak mudeng ya, maka di sini banyak permisalan-permisalan ini termasuk uslub dalam taklim termasuk dalam apa namanya kaidah-kaidah dalam memberikan pengajaran maka mereka orang-orang orientalis ya, mereka banyak memberikan doktrin-doktrin dengan apa permisalan-permisalan tadi mereka nggak langsung Allah tuh nggak ada. Nggak mungkin. Tetapi apa dicarikan dulu hmm, bagaimana misalkan misalkan coba sekarang kamu minta kepada Allah permen. Kamu apa tengadakan tanganmu coba dikasih apa ndak ya Allah minta permen coba nggak kan coba sekarang minta pak guru minta permen dikasih permen akhirnya apa lama kelamaan apa dia meniadakan Allah dengan sebab apa teori teori seperti ini banyak permisal permisalan seperti ini ya demikian juga kita harus pandai-pandai bagaimana kita <clears throat> mencontohkan dan membuat teori kita membuat apa misal-misal ya, <clears throat> mungkin di satu sisi ya sebagian dari kita kurangnya menguasai teori tadi sehingga nggak mampu banyak mendatangkan permisalan beda kalau ya kiai-kiai yang dinisbahkan dulu karena kebablasan banyak memberikan misal sampai apa nggak pakai dalil ya, kalau kita lihat ya, penyampaian penyampaian dari ya mungkin ya yang lain selain dari kalangan alusunah wal jamaah mereka terlalu banyak mencontohkan contoh-contoh yang terjadi yang wakil-wakil yang terjadi-terjadi memang apa namanya dimengerti tetapi apa karena tidak dikaitkan dengan dalil sehingga orang itu lebih cenderung taklid dengan apa kiainya taklid dengan apa namanya gurunya kenapa karena nggak disampaikan bersamanya dalil beda dengan ya para salaf ya para ulama samping mereka memberikan contoh dikaitkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga seorang itu ter terkaitkan dengan apa namanya dalil nggak taklid dengan kiainya nggak taklid dengan apa namanya penyampainya <clears throat> nggak taklid itu bukan berarti membantah ya hati-hati ya saya nggak mau taklid saya bantah ustadz itu nggak seperti itu ya terkadang orang itu ya nggak paham memahami taklid itu apa ya nggak paham memahami taklid itu apa disangkanya kalau taklid itu pokoknya nggak mau nurut Ustadznya bilang A, enggak, saya bilang B. Saya nggak mau taklid sama ustad, Enggak seperti itu caranya, enggak taklid itu. Ya sekarang coba, gampangannya. Ada seorang ya syekh berbicara A. Ya, kemudian kita bilang saya nggak mau taklid dengan syekh ini. Saya pengen ngomong B. Nah, sekarang bandingkan dengan logik. Kita mengikuti syekh ini yang mengucapkan A, dia dengan dasar ilmu. Kalau kita mengucapkan dengan dasar Ya, apa kita mengucapkan bid dasar kita apa? Sandaran kita. Hawa nafsu kita, kita bodoh. Apa kemudian kita berani mengatakan saya nggak mau taklid dengan siapapun? Dan nah, siapa kita ini? Ya, ya sudah seberapakah keilmuan kita sehingga kita mengatakan saya nggak mau taklid dengan Syekh Fulan, Syekh Robi. Ya, ketika mentah dari Zulkarnain saya nggak mau taklid dengan Syekh Robi. Ya, kita tanya ilmu itu seberapa? Ya, sehingga mengatakan saya nggak mau taklid dengan Ya kalau engkau sekelasnya sendiri silahkan mengatakan saya nggak mau taklid dengan Syekh Robi karena ilmunya sebanding, dia bisa beristihad. Tetapi kalau kita, ya keilmuan kita dengan beliau itu seberapa perbandingannya? Jangankan sama beliau dengan asatidah yang ada, seberapa perbandingannya? Kemudian ketika mereka ngomong A ah, kok kita, wah saya nggak mau taklid dengan Fulan, saya mau ngomong B. Seberapa besarnya? Ya, ini salah. Maksudnya taklid itu adalah ketika kita mengikuti ucapan seseorang tanpa dalil ya ngikut-ngikut tanpa tahu apa yang menjadi dalil yang dia ucapkan itu yang namanya taklid kalau seseorang tadi pakai dalil pakai bukti yang jelas kemudian kita mengatakan saya nggak mau taklid dengan fulan itu salah namanya itu mengikuti hawa nafsu ya itu mengikuti apa hawa hawa nafsu nah, ini maka bedakan Allah sendiri mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum bertanyalah kepada mereka para ulama kalau engkau tidak tahu Nah, maka di sini kita harus paham kapan dikatakan taklid dan kapan ya dikatakan kita apa itiba atau mengikuti nasihat para ulama. Oh, <clears throat> bukan kemudian kalau membantah syekh, membantah ustadz itu kemudian ya bukan orang yang taklid saya ini orang yang mandiri, saya nggak mau taklid. Ya. Seberapa yang kita miliki kalau kita nggak mau taklid? Tahu apa kita kalau kita nggak taklid sementara ini? Ya taklid pada sesuatu yang kita belum tahu hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu Zikri Kalau kita tidak tahu ya, tapi kalau kita tahu, taklid hukumnya apa? Haram kita tahu kok taklid. Nih, kalau misalkan kita sama-sama sudah bisa bahas misalkan merojikan masalah yang ada permasalahan. Contoh misalkan eh, dalam artian menggerakkan apa jari dalam sholat. Ya, di sini kita mampu juga membahas hadis yang satunya lagi juga mampu bahas hadis. Ini nggak boleh kita ikut, saya ikut kamu aja lah. Pokoknya apa katamu saya ikut. Namanya taklid karena kita sama-sama apa bisa membahas. Ya. Kemudian ketika salah satunya merujikan saya yang bergerak, saya yang enggak, ya, ya, hormati. Ya. Tidak kemudian kamu salah karena Syekh Fulan sudah apa namanya merujikan yang ini enggak bisa. Ya seperti itu kenapa semuanya sama-sama apa punya hujah, sama semuanya punya apa namanya penguat. Oh, iya. Tetapi kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu ini, ya misalkan ah, gimana yang bahasnya ya, carinya dari mana kalau kayak gini hujannya. Kalau yang kayak gini hujannya bagaimana? Sekarang taklid, sekarang ulama yang yang kira-kira kita fikoh, ya, kita anggap sebagai yang apa namanya kuat dalam hal ini ya sudah saya dalam hal ini ikut dengan Syekh Mukbil misalkan atau saya hal ini ikut dengan Syekh Albani namanya taklid seperti ini Katanya kita kita tidak tahu suatu permasalahan taklid dalam hal ini apa hukumnya apa wajib apa nggak wajib apa kalau saya mah terserah saya kadang-kadang kayak gini kadang-kadang enggak nah ini yang bodoh saya kan nggak mau taklid saya nggak mau taklid dengan saya Mobil saya nggak mau taklid dengan saya Albanda kamu ini siapa taklid dengan siapa sekarang apa kamu merasa punya ilmu wah pengen merasa nggak mau taklid ini kalau saya mah terserah kalau sesak ya kalau pengen ya gerak kalau enggak ya diem ya, namanya orang bodoh ya seperti inilah orang bodoh ya Nah, maka bedakan kapan taklid yang harus dan taklid yang dilarang. Dan taklid itu adalah ittibaul lebih biduni dalil, seseorang yang mengikuti ucapan tanpa dalil. Misalkan Syekh Mubin mengatakan nggak bergerak. Ya. Kita harus tahu dari mana beliau mengambilnya. Oh, dari hadis ini, dari hadis ini, dari hadis ini. Beliau menyimpulkan seperti ini, seperti ini. Namanya seperti ini bukan taklid tapi mengikuti dalil tetapi dengan arahan para ulama. Tapi kalau kita mengatakan pokoknya saya Syekh tanpa tahu beliau ngambil dari mana. Ini yang dikatakan apa? Taklid. Ya, kita harus pandai. Ya, jangan mentang-mentang saya nggak mau taklid kemudian pengen mencetuskan sendiri. Saya kan sudah ngaji misalkan. Ya, ngaji Senin Kemis misalkan. Ya, sebulan sekali, setahun sekali. Kemudian mau tidak taklid. Ya, sungguh dia himar. Ya, Adol min himar ya ahli. Lebih sesat dari himarnya sendiri. Himar itu adalah binatang yang diperumpamakan terbodoh. Dan dia paling bod lebih bodoh dari himarnya. Ayo. Baik. Dalam masalah taklim. Masalah taklid, kapan kita harus taklid dan kapan kita tidak boleh taklid. Taklid itu kalau kita mengikuti ucapan tanpa tahu sumber. Dia ambil dari Al-Quran atau dari Sunnah Itu namanya taklid Tapi kalau kita tahu sumbernya namanya bukan taklid <clears throat> Baik. Yang ketiga bayanu azamatillahi subhanahu wa ta'ala menjelaskan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala wal tauhid hina وللتوحيد kullu min al hadithaini ala على وجوب wa الله huwa tauhiduhu wa tanzihuhu an syirki apa kecocokan antara hadis dengan bab dan dengan tauhid kok dimasukkan dalam kitab tauhid kedua hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengagungkan Allah pengagungan terhadap Allah termasuk tauhid maka kenapa upacara bendera nggak boleh karena di sana ada ta'zim, ada penghormatan, di sana ada pengagungan. Bahkan dikatakan sampai pusaka. Apa? Bendera pusaka ya. Dikatakan sampai bendera pusaka. Ya, upacara hukumnya haram. Kenapa? Karena di sana ada nau ta'zim, ada semacam pengagungan terhadap benda. Apalagi bendera yang tidak bisa apa-apa kamu sobek-sobek bendera itu, bakar terbakar bendera itu. Kenapa sampai dikatakan pusaka? Wah karena ini bendera yang pertama kali dikibarkan ketika apa <clears throat> penjajahan zaman Belanda misalkan nah, tidak bisa dijadikan hujah seperti itu bendera benda mati tetapi hmm. kalau sekedar mengidam mengibarkan bendera ya maka di sana sebagian mengatakan hukumnya sekedar duniawi saja walaupun sebagian mereka melarang Taib. <clears throat> tapi kalau masa-masa kita ini asan kita lebih melakukan ya yang lebih kecil mudorotnya kita ini hidup bukan di hutan kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Taib, jangan cenderungnya itu menyelisihi masyarakat. Perhatikan, jangan cenderungnya itu menyelisihi masyarakat. Kalau perkaranya bukan perkara pekan sifatnya apa? Ya, asasiah yang sifatnya prinsip. Ya, demi untuk menjaga fitnah-fitnah yang berkembang. Taib. <clears throat> Seperti mengibarkan bendera silahkan. Kalau seandainya memang diwajibkan, kalau tidak maka akan di apa ciri wah ini fulan ini golongan fulan ya, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar kita mengibarkan bendera khilaf hukumnya dan ini mafsadat kalau seandainya kita nggak mengibarkan bendera justru malah akan menimbulkan berbagai macam ya apa namanya <clears throat> masalah-masalah menimbulkan berbagai macam eh, tuduhan-tuduhan tuduhan -tuduhan. ini lebih besar daripada yang pertama ya maka dalam kaidah syariah, ya apabila tazahum ber apa namanya bersamaan dua kejelekan yang keduanya harus mau tidak mau kita kerjakan maka kerjakan yang teringan dari keduanya ini termasuk kaidah yang besar apapun perbuatannya dalam syariat baik itu dalam bentuk syariat atau dalam masalah dunia dalam masalah syariat boleh kita tinggalkan yang yang yang lebih afdol kita berpindah kepada yang mafdul kalau seandainya yang mafdul ini maslahatnya lebih banyak Taib seandainya yang kurang afdol ini maslahatnya apa lebih banyak contoh misalkan ziarah kubur dengan menuntut ilmu mana yang lebih besar maslahatnya menuntut ilmu jelas nggak usah dihitung-hitung lagi ya, tetapi dalam suatu keadaan ziarah kubur bisa mengingatkan kita kepada kematian sehingga bisa mencegah syahwat maka pada masa itu ziarah kubur lebih baik daripada menuntut ilmu. Ya, ini maka dikiaskan kaidah-kaidah seperti ini catat, amalkan. Tidak perlu banyak tanya, berusaha untuk mempraktekkan. Kalau saya seperti ini, maksudnya seperti ini. Kalau saya tidak, maksudnya seperti itu. Timbang, mana yang lebih kecil maka lakukan. Kalau seandainya keduanya harus ya, harus ketika dilakukan. Kalau misalkan bisa memilih, ya nggak perlu dilakukan semuanya. Nggak perlu dilakukan apa? Semuanya. Ini kaidah yang harus ya, kita miliki dalam rangka untuk ya mengisi kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau orang itu punya kaidah tenang. Nah, kalaupun dia salah satu pahala, dia benar maka dua pahala karena dia sudah punya ilmu. Tapi kalau dia bodoh nebak-nebak kebetulan betul tetap dosa. Orang bodoh itu kalau beristihad ya walaupun betul nggak dapat pahala, apalagi salah. Beda dengan orang yang berilmu. <clears throat> Baik. jam 9 ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa ibn Mas'udin qala baina sama'i dunya wallati taliha khamsati amin baina kulli sama'in wa sami khamsati amin baina sama'i sabi'ah wal kursi khamsati amin baina kursi wal ma' khamsa khamsami'ati amin wal arshu fawqal ma' wallahu fawqal arsh wa la yakhfa 'alaihi shay'un min a'malikum akhrajahu Ibnu Mahdi an Hamad bin salama an Asim an Zir an Abdullah بن بنافي المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله الطرق الفوائد ذكر المسافة بين كل سماء وسماء وبين السماء السابعة والكرسي وبين الكرسي والماء وأن مقدارها خمسمائة عام الثاني إثبات كل من الكرسي والعرش والماء الذي فوقه العرش الثالث إثبات صفة العلو لله بجميع أنواعه لله عز وجل الرابع بيان عظمة الله عز وجل مناسبة الحديث للباب وللتوحيد حيث دل الحديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه وهو توحيده وتنزيهه عن الشرك نعم sama yang pertama Wa an Ibnu Abbas Abdullah bin Muthalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kam baina samai wal ardi qulna Allahu wa rasuluhu a'lam Qala bainahuma masiratu khamsati mi'ati sana wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsati sana khams khamsami'ati sanatin wa kitha kulli sama'in masiruhu khamsati sanatin wa baina sama'i wissabi'ati wal arsi bahrun wa baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard wallahu ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa alayhi shay'un min amali bani adam akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu Syarhul Kalimat Masiratul Khamsati Mi'at Khamsami'ati Sanah Aib Bisairil Ibili Al-Qasidah Lianna Sair Al-Ibil Huwal Mikyas Indal Arab Ghaliban Asyarhul Ijmali yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anal masafa baina kulli sama'in wa sama'in wa baina sama'i dunya wal ardi wa baina sama'i sabi'ah wal ars 500 amin wa anna sama' wa anna samaka kul wa anna samaka sama intil kal masafah wa Allah azza wa jalla fawqa walayak wa la yakhfa alaihi syai'un min khalqihi. Dalam hadis ini menyebutkan tentang masalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sahabat kita 500 tahun dengan perjalanan onta. Ya, betapa luasnya, betapa subhanallah. Ya, intinya menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala itu intinya. Baik, <clears throat> yang terakhir faedah isbatul masafah al-madhkurah fil hadis ya, masafah ya, kalau kita berjalan dengan onta sekitar 500 tahun kira-kira kita sampai mana keliling bumi berapa kali itu sebesar itulah ya nah jarak antara <clears throat> langit satu dengan langit yang lainnya yang kedua anas samawati munfasolun ba'duha ala ba'din. Langit satu dengan langit yang lainnya terpisah-pisah. Di atasnya. Ya, terus ke atas sampai langit yang ketujuh dan di sana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga isbatu anna samawati ajramu laha samak. Yang keempat bayanu makanil ma menjelaskan tentang tempat air. Ternyata di bawah ya arsh itu ada air dan di atasnya ada arsh. Isbatu makanis sama penetapan tempatnya air. Jadi mungkin di langit yang ketujuh sana ada air. Jadi air tidak hanya di langit dunia ini. Kalau nggak tumpah ya ini Allah Swt yang ya tahu rahasianya. Kalau kita kan apa namanya logikanya kan kalau di atas akan tumpah. Tapi Allah Swt Wa ya maha segala maha. Tidak perlu pakai logika kalau Allah. Nggak seperti kita, semuanya sudah pakai logika. Kalau nggak ada logika nggak jalan. Bahkan sekolah pun hanya sekolah pakai logika saja Nah, yang lainnya kembangan. IPA, IPA, ya, IPA itu loh sekolah logika, kimia, ya, mengotak-atik akal saja. Yang keenam isbatu sifatil uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh ihatatu ilmillah di kulli syai' munasabatul hadis lil bab wal tauhid haitsu dal haditsu ala wujub ta'dimillah wa ta'dimuhu wa tauhiduhu wa tanzihuhu an syirki. Semuanya men, ya menuju ke satu arah yaitu bang besarnya Allah agungnya Allah dan pengagungan Allah termasuk ibadah dan tauhid kepadanya dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sekutu-sekutu yang tidak layak untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihah kita selesai dari pembahasan kitab al-jadid syarah kitab tauhid mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nah memberikan barokah Taib dan juga apa namanya menambah kekuatan iman dan juga akidah pada diri kita sehingga senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Naam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam sahab.